Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan tentang ayat yang menegaskan kalau Allah memaafkan sejumlah sahabat yang firar yang lari di saat perang Uhud itu ada di surat Ali Imran ayat yang ke-155. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an Sebenarnya orang-orang yang berpaling ke belakang di antara kalian di hari bertemunya dua pasukan yaitu saat perang Uhud innamastazalahu syaitan mereka hanyalah orang-orang yang dikelincirkan oleh setan biba'di maka kasabu disebabkan sebagian dosa yang mereka lakukan. Walaqad afallahu anhum. Nah, ini yang menjadi mahal syahidnya. Walaqad afallahu anhum. Dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Ya. Kalau Allah telah memaafkan mereka, maka tidak ada alasan untuk mencela ya, sahabat tersebut Utsman bin Affan atau yang lain berkenaan dengan kesalahannya dalam masalah ini karena Allah telah memaafkannya. Innallaha ghafurun halim, sehingga Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ya, kemudian tentang uh, yang kedua tentang berguncangnya arsh. Uh, eh, ihtaza makna asalnya dalam bahasa Arab adalah taharuk bergerak, wa itirab dan guncang tentang maknanya abqahu ala zahirihi jumhurul muhaddisin. Maka mayoritas ulama hadis membiarkan maknanya seperti itu. Ya, goncang begitu saja. An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan hadha wal mukhtar. Inilah pendapat yang terpilih. Karena arat itu adalah raga. Yang namanya raga itu bisa bergerak, bisa dan bisa tenang. Meskipun ada pendapat yang lain dan telah tadi telah kita tegaskan ini adalah pendapat yang lemah karena ini takwil ya, tanpa ada kebutuhan darurat untuk itu. Sedangkan dah ba'duhum ila anal murad bil ihtizaz al farah was Ada sebagian yang memaknai goncangnya aras di sini artinya gembira dan gembira karena kedatangan dalam rangka menyambut rohnya Sa'ad bin Mu'ad. Yang benar, ya, sebagaimana pendapat jumhur jumhurul muhadisin, bahasanya yang dimaksud dengan goncang adalah goncang itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya yang ke-19 Ya, dari Ibrahim bin Muhammad ibn Hanifiyah, Hanafiyah, ya, min walad Ali ibn Abi Talib, salah satu anaknya Ali bin Abi Talib, kal beliau mengatakan adalah Ali idha wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakar al hadis bitulihi dan beliau telah dan beliau sebutkan hadis ini secara panjang lebar dan hadis panjang lebarnya telah kita telah kita baca di hadis yang ketujuh. Di antaranya Ali mengatakan di antara dua pundak Nabi terdapat cincin kenabian atau stempel kenabian wa wa khatamun nabiyyin dan ini adalah stempel yang dimiliki oleh semua para nabi. Dan telah lewat penjelasan bahasanya hadis ini memiliki dua kelemahan yaitu lemahnya Umar bin Abdullah dan yang kedua adalah kita terputusnya ya, tidak mendengarnya Ibrahim dari Ali Ya, maka uh, <clears throat> Imam Tirmidzi mengatakan hadasana Ahmad ibn Abi Tabi'i Al-Basri dan Ali bin Hajar <clears throat> wa Ghair Wahudin dan sejumlah yang lain. Maka ada uh, Imam Tirmidzi mendapatkannya dari beberapa guru. Semua mereka mengatakan akhbarona Isa ibn Yunus. Isa ibn Yunus an Umar dari Umar yaitu Umar ibn Abdullah maula Rufrah Hadasani Ibrahim bin Muhammad bin Waladi Ali ibn Abi Talib. Ya, tentu telah Ya, telah uh, dan telah tadi ditegaskan ini adalah riat yang baif dengan dua sebab kedaifan. Kemudian hadis yang keselanjutnya yang ke-20 adalah hadis dari Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari. Beliau mengatakan, Qalali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, Ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udanu minni mendekatlah kepadaku. Usaplah punggungku, maka aku mengusap punggung Nabi, maka jari-jariku menyentuh alal khatam stempel kenabian. Kultu maka e, perawi bertanya wa mal khotam bertanya kepada sang sahabat Abu Zaid apa itu stempel kenabian kata Abu Zaid sya'aratun mujtami'atun sejumlah bulu yang mengumpul Ya, di sini di samping diatkan oleh Tirmidzi di sini di Samil Nabi juga diatkan Imam Ahmad dalam Musnad kalau dalam riwayat Musnad Imam Ahmad ada tambahan redaksi. Ku masukkan tanganku ke komisnya ke komisnya Nabi. Dan di sini di dan kalau dalam riwayat Imam Ahmad itu sya'aratun baina katifaihi. Ada sejumlah bulu-bulu yang terletak di antara dua pundak Nabi. Baina katifaihi itu pengganti dari mustami'atun. Penjelasan dari Sa'ab Razak, ucapan Um Amr ibn Akhtab al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abu Zaid, di sini kita jumpai lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan indahnya eh, percakapan Nabi dengan para sahabatnya. Ya, sisi indahnya akhlak Nabi, fahahua maka lihat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabatnya dengan kunyahnya. Dan dalam tradisi orang Arab, panggilan dengan kunyah itu menunjukkan penghormatan dan penghargaan. Kemudian Nabi mengatakan, "Udunum ini mendekatlah padaku. Maka Nabi meminta kepada Abu Zaid untuk mendekat, wayaktar dan mendekat dengan Nabi. Usaplah punggungku, artinya letakkan tanganmu di punggungku dan gerakkanlah aku mengusap punggung Nabi, artinya aku lewatkan beliau lewatkan tangannya di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka uh, eh, jari-jariku menyentuh stempel kenabian. Ayat Nahu asna atahrikihi yadahu di tengah-tengah ketika beliau menggerakkan tangannya di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jari-jari beliau menyentuh stempel kenabian. Ada yang bertanya apa itu stempel kenabian? Penanyaan adalah ilba itu rawi dari Amr ibn Akhtab. Kemudian Amr ibn Akhtab mengatakan, e, syaratun itu adalah sejumlah bulu mustami'atun yang mengumpul. Dia e, menyebutkan di sini bi'tibar dengan melihat apa yang disentuh oleh tangannya. Karena sampel kena pintu adalah potongan daging yang menonjol seukuran telur itu telur burung merpati atau sejenis itu takriban kurang lebih. Dan di dekat e, tonjolan daging ini terdapat beberapa bulu. Nah, tangannya Abu Zaid itu menyentuh bulu-bulu tersebut. Maka perhatikan bahasanya sampel kenabian itu bukan hanya semata sejumlah bulu. Namun yang dimaksudkan adalah demikian di dekatnya terdapat bulu. Dengan ini ini kompromi di antara eh, hadis dalam masalah ini sehingga tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis-hadis sebelumnya yang menegaskan kalau itu eh, tonjolan daging. Faedah terdapat dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang kuat dari Abu Zaid Amr al Ansar radhiallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, bersabda kepadaku mendekatlah kepadaku Eh, famasaha biyadihi ala ra'si wa Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan tangannya mengusap eh, kepala Abu Zaid dan jenggotnya. Kemudian Nabi doakan Allahumma jamilhu wa atim jamalahu. Ya Allah gantengkanlah orang ini dan awetkanlah gantengnya dan awetkannya kegantengannya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk sahabat Abu Zaid ini dengan doa yang penuh berkah ya, dan Allah kabulkan doa ini oleh karena itu sahabat ini berusia sampai 100 sekian tahun wa dan tidak ada di rambut kepala beliau dan jenggotnya tidak ada uban yang berwarna putih kecuali segelintir saja yang sedikit dan Eh, dan wajah beliau tetap kencang meskipun sudah berusia lebih dari 100 tahun wajahnya munbasitul wajhi wajahnya tetap kencang ya, tidak mengalami tajaid tidak mengalami keriput ya, tidak mengalami keriput wajahnya umur lebih dari 100 tahun tetap kencang tidak keriput dan keriput adalah Allah titusibu kibarosini itulah keadaan yang dialami oleh orang-orang yang sudah sepuh. Maka wajahnya mengkeriput. Nah beliau lebih dari 100 tahun dan wajahnya tidak berkeriput. Wa inna baki wajhu ala jamalihi. Maka wajahnya tetap ganteng seperti pas masih muda. Hatta mata. Sampai beliau wafat. Itu wajahnya tetap kencang, tidak keriput. Ini semua adalah bibarokah tidak watin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan keberkahan doa Nabi untuk sahabat ini, ini Abu Ayyub Amr Al-Ansari. Dan berkenaan dengan dengan hal ini dan doa yang berkah yang agung ini mudah untuk didapatkan sampai-sampai di zaman kita saat ini bagi siapa saja yang Allah muliakan dengan memiliki perhatian yang tinggi terhadap hadis-hadis Nabi, terhadap sunnah Nabi dan hadisnya dengan menghafal hadis, memahami hadis, mengamalkan hadis, mendakwakan hadis-hadis Nabi berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan di masjid Khif, ya, masjid yang ada di Mina, di dekat tempat melempar jumrah. Nabi sampaikan di sana Nadarullah imra'an. Semoga Allah memberikan wajah yang ceria. Ya, uh, imra'an kepada seorang yang sami'a yang mendengarkan hadisku, perkataanku. Fawa'aha lalu dia menghafalkannya. Fa'adaha kama sami'aha. Kemudian dia sampaikan, dia dakwakan, dia ceritakan hadis tersebut sama persis sebagaimana yang dia dengar diatkan hadis yang diatkan oleh Al Musanib Tirmidhi di jamiknya demikian juga Ibnu Majah dari Jubair ibn Mut'im Rabdullah anhu maka ini adalah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semua orang yang yu'ni memiliki inayah atau perhatian dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghafal hadis, memahami hadis dan mendakwahkan hadis, menyampaikan hadis Allah akan memberikan wajah yang ceria, wajah yang cakep untuknya dan ada doa yang mustamira terus menerus berlaku maka siapa yang ingin beruntung mendapatkan doa yang berkah ini di waktu kapanpun dan di abad kapanpun maka caranya mudah Faliu'ni maka adalah dia menjadi orang yang perhatian orang yang cinta dengan hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta semangat untuk menghafal hadis. Kemudian muzakarah mendiskusikan hadis, mengamalkan hadis. <clears throat> dan mendakwakan yaitu menyampaikan hadis. Sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah, ya, rahimallahu taala, tidak ada seorang pun yang menjadi pelajar hadis, yang memburu dan mencari hadis, kecuali di wajahnya ada kecakapan. Wajahnya adalah wajah yang cakap meskipun dia telah berusia. Ya, tentang sanad hadis ini uh, mengambil hadis ini dari Muhammad bin Bashar. <clears throat> ya, kemudian Muhammad bin Bashar dari Akhbaruna Abu Asim. Abu Asim nama aslinya adalah Ad-Dhahak Ibn Makhlad Asabi Al-Basri al Hafid Syekhul Bukhari beliau ini eh, Abu Asim ini gurunya Bukhari dan beliau dikelari dengan gelaran An-Nabil orang yang cerdas <clears throat> ya karena <clears throat> Abu Asim ini berguru kepada seorang ulama hadis namanya Ibnu Juraid ketika ada gajah tiba di kota Basrah, maka semua orang nonton gajah. Semua orang kemudian keluar meninggalkan masjid, bubar pengajian, pengajian bubar, ada gajah dan nggak pernah lihat gajah. Maka orang pada keluar meninggalkan masjid, nonton gajah. Dan tidak tersisa di majelisnya Ibnu Jurat kecuali tinggal satu orang. Karena ada hal yang luar biasa, tidak pernah biasanya, tidak pernah lihat gajah. Ya, boleh jadi majelisnya ribuan orang semuanya bubar, ya, ya, nonton gajah dan tidak ada yang masih ya, komit ngaji sama sang guru kecuali tinggal satu orang. Ya, ini beliau orangnya Abu Asim ad ibn Makhlad. <clears throat> Maka Ibnu Jurayj bertanya kepadanya, Malah kalau tetap. Kenapa kamu gak ikut pergi? Ini teman mau pergi. Semua kabur semua. Ya, kenapa kamu pergi? Hmm. Ya, maka uh, Abu Asim mengatakan, La akhudu angka iwadhan. Aku tidak ingin ya, mengambil ganti selain dirimu. Aku datang jauh-jauh itu untuk melihat Ibnu Juret, bukan untuk melihat gajah. Nah, Datang jauh-jauh itu untuk melihat Ibnu Juraid, mendengar pelajarannya dan bukan nonton gajah. Maka kau tidak ingin uh, dirimu digantikan dengan yang lain. Lantas uh, sang guru kemudian memujinya dengan mengatakan anta nabil. <clears throat> Versi yang lain mengatakan bahasanya Bila disebut an-nabil likibri atau eh, likabari anfihi karena besarnya hidung beliau. Versi yang lain mengatakan gelar ini bukan diberikan oleh Ibnu Juraid, namun diberikan oleh Abdurrahman Al-Mahdi. Ya, beliau ini khawajalul jamaah, hadisnya dipakai oleh Kutubus Sita, beliau wafat tahun 212. Kemudian akhbarona Azrah. Kemudian hadasana Azrah ibn Sabit. Ya Azrah ibn Sabit ibn Abi Yazid Al-Ansari Al-Basri. Kal hadasana Al-Ba' Hadasana uh, uh, Ilba kalau di, dicetakan ini dibaca ada sana Ilba Ibn Ahmar al Yashkuri. Yang bacanya bimahmah maskurah, ainnya dikasrah, falam sakinah, kemudian lamnya disukun. Yang bacanya Ilba. Ilba Ibn Ahmar al Yashkuri. Khajalahu muslimun. Dipakai oleh Imam Muslim dan yang lain. Kalau hadasani Abu Zaid. Beliau terkenal dengan sebutan dengan kunyahnya. Amr ibn Akhtab al-Ansari al-Badri al-Hadrami. Sahabiyun Jalil. Kata Zahabi beliau ini adalah kakeknya Azrah ibn Thabit. Nah, kemudian ya kemudian hadis selanjutnya dan tentang kisah masuk Islamnya Salman. Salman Al-Farisi radhiallahu anhu hadisana Abdullah ibn Buraidah ya, Abdullah bin Buraidah mengatakan aku mendengar ayahku Buraidah ibn Husayib ya, bercerita Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi tiba di kota Madinah. Ya, kemudian Salman datang bima idatin dengan bahan makanan yang isinya rotop. Lalu diletakkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman mengatakan ini sedekah untukmu dan kawan-kawanmu. Maka Nabi mengatakan irfa'ha singkirkanlah fa innala na'kulu sadaqata maka kami yaitu Nabi tidak makan sedekah maka orang pun menyingkirkannya lantas Salma datang esok paginya dengan makan yang semisal dia letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal lantas Nabi bertanya mahada ya Salman apa ini wahai Salman maka Salman mengatakan ini hadiah untuk wahai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada para sahabat-sahabatnya ubesutuha celukalah eh, tangan-tangan kalian artinya ayo makan Sumanatra ilal khotam. Kemudian Salman itu melihat stempel kenabian yang ada di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan ini maka Salman mendapatkan bahasanya pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiga ciri yang merupakan ciri Nabi akhir zaman yang diketahui oleh Salman berdasarkan eh, ya, berdasarkan eh, agamanya sebelumnya karena sebelumnya dia Nasrani Salman ini Majusi kemudian Nasrani kemudian Muslim eh, maka di eh, ketika dia jadi Nasrani dia mendapatkan informasi Nabi akhir zaman punya sejumlah ciri di antaranya ada tiga ciri ini tidak makan sedekah hanya makan hadiah kemudian ada khatam ada stempel kenabian di punggungnya. Lengkap sudah. Tiga itu semuanya ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Faham Nabihi, Maka mantaplah Salman inilah Nabi akhir zaman yang diceritakan di kitab-kitab terdahulu yang dia ketahui ya yang dia ketahui ketika dia Nasrani Faham Nabihi, maka Salman pun beriman dengan Nabi Fakana lil Yahudi dan Salman ketika itu adalah budak milik orang Yahudi. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelinya dengan sekian dirham. Ala ayah risalahom eh, dan mereka eh, minta perjanjian ya di samping uang dirham ala ayrisalahum ya Salman itu menanamkan untuk mereka tuannya nakhlan sejumlah pohon kurma. Atau kemudian Nabi menanamkan pohon kurma untuk mereka. Kemudian Ya'malu Salman dan Salman itu yang kerja ngurusi kebun tersebut, kebun kurma tersebut hatta tuta'ima sampai ya, berbuah. Nanti setelah berbuah barulah Salman dinyatakan merdeka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menanami menanam sejumlah pohon kurma kecuali satu pohon saja itu ditanam oleh Umar. Fahamlat an-nakhlu min amiha. Di tahun itu juga pohon-pohon kurma tersebut hamalat semuanya berbuah. Ini semuanya berbuah di tahun itu juga. Tidak nunggu harus sekian tahun. Ini, tahun itu juga langsung besar-besar, langsung kemudian eh, langsung berbuah tahun itu. Ini, ya, tidak nunggu padahal harusnya normalnya sekian tahun nanti baru kemudian bisa panen. Nah, tidak. Di tahun itu juga panen. Min amiyah di tahun itu juga. Cuma tidak berbuah satu pohon yang ditanam oleh Umar. Yang tidak ditanam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bertanya, Masa lu hadin nakhlah? Kenapa pohon koma ini? Kenapa dia nyeleneh dan aneh-aneh? Kenapa punya tingkah eh, sendiri yang aneh? Nggak seperti teman-temannya. Maka Umar mengatakan, Wahai Rasulullah, aku yang nanam soalnya. Bukan engkau yang nanam. Fana Fanaza'aha. Maka Nabi kemudian mencabutnya. Fakharasaha. Kemudian Nabi tanam ulang. Fahamalat min ammiha langsung kemudian berbuah juga tahun itu. E, ikut dengan rombongannya dan teman-temannya berbuah tahun itu juga. Demikian dalam hadis e, dicatatkan dikatakan dalam sanad yang dibawakan oleh penulis ada Ali bin Husain bin Waqid Sotukun Yahim jujur namun kadang keliru akan tapi ada kali Imam Ahmad dalam musnad dari jalur Zaid ibn Hubab dari Al Husain ibn Waqid dari Abdullah bin Buraidah bihi dengan redaksi yang sama <coughs> dan sanad uh, sanad ini dinilai sahih Al-Busiri di kitabnya Ithaful Khiyarah. Maka dinilai sahih oleh Al-Busiri. Penjelasannya di antara uh, kabar tentang Salman Al-Farisi radhiallahu anhu beliau mendengar dekatnya diutusnya Nabi akhir zaman. Dan beliau telah mendengar beberapa ciri kenabian sang nabi akhir zaman. Di antaranya nabi akhir zaman tersebut menerima hadiah namun tidak mau makan sedekah dan di antara dua pundaknya terdapat stempel kenabian. Maka Salman pun ya taharah cari-cari kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Nabi. Ya taharah dan mencari e, tempat keberadaan sang Nabi. Bahkan kedatangan Salman ke kota Madinah tujuannya adalah yang lidalika mencari sang Nabi. Buraidah radhiallahu Anu mengatakan ya tadi, Wai Salman apa ini? Laisa soal Pertanyaan bukan tentang jenis makanan yang dibawa oleh Salman karena itu jelas rotop. Dan pertanyaan tentang perkara yang lain yang ini dipahami oleh Salman. Dengan Salman mengatakan ini sedekah untukmu. Kemudian Nabi tidak mau memakannya. Fahadil alamatul ula. Ini ciri yang pertama. Nampak bagi Salman itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan sedekah. Dan terdapat dalam salah satu riwayat hadis ini, yaitu di Sunan Kubra karya Baihaqi Asy-Syafi'i. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk makan kurma tersebut, namun e, Nabi sendiri yang tidak mau makan. Sehingga para ulama memaknai riwayat ini irfa'ha, singkirkanlah, artinya singkirkanlah dari Nabi sehingga tidak bertentangan dengan riwayat yang lain yaitu riwayat di Sunanul Kubra karya Baihaqi uh, yang Nabi memerintahkan sahabatnya untuk memakan uh, eh, rutab tersebut. Lantas esok harinya Salman membawa makanan yang sama yaitu satu makanan ada di dalamnya rutab. Kemudian Nabi bertanya ini hadiah Lantas uh, eh, kemudian Salman mengatakan ini hadiah, kemudian Rasul mengatakan ubsutuha. Julukanlah tangan kalian. Basato yada itu artinya meda, menjulukan tangan. Artinya mutu aidiakum, julukanlah tangan-tangan kalian. Ambillah sebagian darinya, silahkan nikmati. Maka Nabi tidak memerintahkan untuk menyingkirkan makanan tersebut. Nah ini ciri yang kedua. Kemudian Salman melihat Tempel kenabian wa hadis salisa. Ini ciri ketika dari nabi akhir zaman yang telah diketahui oleh Salman Al-Farisi. Maka telah terkumpul untuk Salman Al-Farisi ini tiga tanda allati dzukirat lahu yang telah disebutkan di kitab-kitab terdahulu, telah disebutkan di Taurat atau dan atau Injil. E, bahasanya itu adalah ciri nabi akhir zaman. Akhirnya beliau pun beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Salman ketika itu adalah Oki kondil Yahud, budak milik orang Yahudi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membelinya dengan sekian dirham. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengadakan pendekatan dengan orang Yahudi yang menjadi pemilik Salman agar mau menerima transaksi mukatabah. Ayukatibuhu untuk melakukan transaksi mukatabah. Transaksi mukatabah itu adalah transaksi seorang pemilik budak kepada budaknya. Kalau kamu bisa bayar sekian dirham, kamu merdeka. Maka Nabi melakukan pendekatan kepada pemiliknya. Gimana kalau itu biar merdeka? Merdekanya tidak gratisan, namun ya, ada timbal balik yang di kamu dapatkan yaitu dengan transaksi mukatabah. Alam mikdar dengan kadar uang perak yaitu dirham. Ini yang pertama. Kemudian ditambah Salman menanamkan untuk mereka pohon kurma. Nah berapa pohon kurma yang diminta? Di sebagian riwayat dikatakan ya, permintaan mereka adalah Salman menanamkan untuk mereka pemiliknya ini 300 atau 200 pohon. Wah ini banyak sekali ya. Ya. Ya, namun itulah yang menjadi kesepakatan. Uang sekian dirham, kemudian 300 batang pohon. Nanti sejak kemudian masa tanam sampai panen, Salman yang ngurusi. Begitu panen semua, ya, Salman merdeka. Akhirnya Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk bantu Salman. Ya, maka mulailah para sahabat membantu Salman bin fasail dengan memberikan kepada Salman fasail anak pohon kurma. Maka ada sahabat A yang ngasih 10, sahabat B ngasih 5 dan seterusnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri langsung yang menanam anak-anak pohon kurma tadi dengan tangannya. Ini menunjukkan semangat Nabi untuk merdekanya Salman Al-Farisi. Maka kontraknya Salman kerja ngurusi hatta tut'aim. Tut'aim di sini artinya tusmir, berbuah dan bisa dimakan buahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung yang menanam dengan tangan yang mulia kecuali satu pohon yang itu ditanam oleh Umar. Kemudian waqat oh al hakim diatkan oleh al hakim dalam mustatok dari Afan. Kalau hadasan Ahmad bin Salamah dari Asim bin Sulaiman dari Eh, dari Asim bin Sulaiman dan Ali bin Zaid ibn Jada'an dari Abu Utsman An-Nahdi dari Salman. Ya, Salman mengatakan tu ahli. Aku e, melakukan transaksi mukatabah ahli. Ahli di sini artinya sayyidi. Dengan e, dengan pemilikku. E, kalau di sini disampaikan supaya di antara uh, poin kesepakatan adalah Salman menanamkan untuk mereka 500 ya, anak pohon kurma. Faida alaqat jika pohon-pohon tersebut berbuah maka aku merdeka. Maka aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanam 500 pohon tersebut kecuali satu tuha biyadi. Satu itu kutanam dengan tanganku. Ini ada versi yang kedua. Kalau di di versi sama il Nabi, di, semuanya ditanam oleh Nabi kecuali satu ditanam oleh Umar. Kalau dalam riwayat Hakim, satu itu ditanam oleh Salman. Fa'alaqat jami'an, maka semuanya berbuah. Kecuali aku tanam dengan tanganku. Maka ada versi Sama'il Nabi karya Tirmidzi sama versi Al-Hakim tentang siapakah yang menanam satu pohon yang tidak berbuah itu. Kalau di Sama'il Nabi maka itu yang nanam adalah Umar, kalau di Al-Hakim yang nanam adalah Salman. Jadi antara pendapat untuk mengkompromikan dua riwayat ini boleh jadi ayakuna kulun masing-masing dari Salman dan Umar itu berperan serta dalam menanam satu pohon itu. Maka Itu terkadang menisbatkan penanaman kepada Umar dan terkadang menisbatkannya kepada Salman. Ya dan uh, dan uniknya anak pohon koma tersebut tahun itu juga semuanya buah semua. Wala alam minal hikmah dan boleh jadi di antara hikmah dalam hal ini antadharul mu'jizat. nampaklah mu'jizat. biit'am dengan panennya semua pohon kurma kecuali yang tidak ditanam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada mujizat yang kedua yaitu Nabi tanam ulang pohon kurma tersebut untuk kedua kalinya dan langsung berbuah di tahun itu juga. Ya, maka ada dua mujizat di sini. Harusnya belum layaknya untuk berbuah, belum waktunya berbuah, maka berbuah. Mujizat Nabi dalam rangka dan menjadi fadilah untuk eh, Salman karena dia tidak harus nunggu ulama jadi budak di tahun itu juga dia bisa merdeka karena persyaratan sampai ini berbuah langsung tahun itu juga pohon-pohon tersebut berbuah kemudian ada mujizat yang lain ini tidak berbuah ditanam ulang oleh Nabi jadi berbuah Ya, tentang sanatnya jadi uh, Bukhari eh, atau Tirmidzi mengatakan hadasana Abu Ammar Al Husain Ibn Huwaid atau uh, Huwaid Al Khuzai. Ya Khuzai dari kata-kata Khuza'ah kabilah yang terkenal. Beliau ini wafat tahun mata raja minal haji wafat setelah pulang dari menunaikan ibadah haji tahun 244. Kemudian kalau akhbarona Ali ibn Husain ibn Waqid. Kalau sana hadasana Abi yaitu Husain ibn Waqid. Kalau hadasani Abdullah ibn Buraidah al-Aslami al-Maruzi. Aku mendengar ayahku Buraidah ibn Husayn atau Husayib dan beliau adalah sahabat ya aslama qabla al-badrin Beliau masuk Islam sebelum perang Badar namun tidak ikut perang Badar. Tinggal di Madinah kemudian Basrah, kemudian Marwa, kemudian meninggal di kota Marwa tahun eh, 63 Hijriah. Kemudian beliau mengatakan menceritakan tentang Salman Salman Al-Farisi As-Sahabi Al-Kabir. Beliau dinisbatkan kepada Faris niha minha boleh jadi karena ada orang Persi atau tepatnya beliau adalah orang Asfahan. Asfahan wa yaminha dan Asfahan itu satu daerah yang sekarang ada di Iran dan dia adalah bagian dari Persia. Ya, Salman ini disebut juga dengan sebutan gelarannya adalah Salmanul Khair. Dan Salman ini jika ditanya siapakah ayahmu, maka Salman mengatakan Ana, Salah, Ana Salman ibnu Islam. Ya, kemudian uh, dikatakan Mbah Salman ini umurnya panjang sekali, 200 sampai 300 tahun. Oleh karena itu ada yang mengatakan kalau Salman ini adroka Hawari Isa. Masih berjumpa dengan Hawari ya, sebagian murid-muridnya Isa. Ya. Ali ditanya tentang Salman, maka dia alim ilmal al-awal wal ilmal akhir dia tahu ilmu terdahulu, kitab-kitab terdahulu dan belakangan. Lahu dia tutula, dia punya kelebihan luar biasa dalam masalah zuhud. Ma'at ditambah kemudian umur yang panjang, yang kemudian berdampak keinginan yang luar biasa dan harapan untuk berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini dikatakan fakot asa mi'atain wa khomsin. Ada yang ngasih penjelasan umur beliau itu 250 tahun. Ada yang mengatakan khomsin asana 500 tahun. Ya, ada yang mengatakan umur beliau itu khomsin asana 500 tahun. Ya. Wakana ata'uhu Eh, khamsatu alaf Jadi zaman Umar maka para sahabat itu mendapatkan apa pemberian tahunan dari Baitul Mal ya, masing-masing kemudian berbeda-beda sesuai dengan senioritasnya eh, kedahuluan eh, dulunya dalam masuk Islam nah atau atau pemberian untuk untuk Salman dari Umar bin Khattab dari Baitul Mal itu ribu dirham. ribu dirham yufarikuhu semuanya dibagikan tidak ada yang dipakai tidak ada yang dimakan wayakulu min kasbiyadihi untuk makan harian beliau pakai usahanya sendiri pemberian dari negara yaitu pemberian tahunan itu sebenarnya cukup untuk hidup setahun atau bahkan lebih ya ribu dirham untuk per tahunnya Namun beliau tetap ya e, makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Apa kerjaan beliau? Lianokana ya ya'malu khaus. Beliau kerjanya adalah uh, nganyam pelepah koma supaya jadi gedek atau bukan gedek ya. Uh, apa kalau untuk uh, untuk pohon kelapa itu daunnya disilang-silang? Nah, Hah? Iya, ya, kalau kelapa itu kan ya, di kampung nah, ada daunnya itu disilang-silang kemudian jadi bisa untuk untuk e, kemudian apa atap dan sebagainya. Apa itu namanya? Apa jawanya namanya? KTP. Nah, nah itu kerjaannya Salman, bikin itu bikin KTP tapi ini dari pelepah koma. Jadi daun pelepah uh, e, daunnya disilang-silangkan, kemudian nanti bisa dipakai untuk atap dan sebagainya, dijual. malu al-khaus. Ya aslinya majusi, agamanya majusi, kemudian uh, berkawan dengan sejumlah orang yang zuhud dari kalangan majusi, Uh, kemudian fa'akhbaru akhirum kemudian yang terakhir mengkabarkan pada Salman ketika wafat akan munculnya seorang nabi di Hijaz. Fakosodahu ma'a Arabiyun. Kemudian dengan seorang Arab Badui, Salman ini pergi ke Hijaz. Falamma warahu. Maka maka setelah kemudian Salman ini mewafatkan, memakamkan pendeta yang menunjukkannya tentang e, tentang kebaikan tentang Islam Nabi akhir zaman sebelum wafatnya, fabauhu biwadil qura li Yahudiyin. Dia bersama rombongan pergi ke arah Hijaz. Setelah sampai di Wadil Qura, ya teman-temannya ini jual Salman ini kepada orang Yahudi. Faqadima bihi al-Madinata. Maka eh, Yahudi ini kemudian datang ke Madinah dengan bahasa Salman. Fakana biha hatta qadimaha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, <clears throat> ya, maka kemudian ya sampai tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kisah selanjutnya sebagaimana yang tadi kita telah baca. <clears throat> Maka sang pendeta yang dulu jadi temannya Salman itu menggambarkan kepada Salman tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Maka Salman pun ingin mengecek, memastikan ciri-ciri tersebut. Maka dia datang kepada Nabi saw Alaihi Wasallam fi awal sanatil hijrah. Jadi di awal di tahun pertama Nabi sampai di Madinah dengan bawa korma dan dan seterusnya. Ya, maka Nabi e, men, memakan hadiah dan tidak menerima sedekah. Maka ini mengisyaratkan bahasanya sedekah itu mengandung makna kehinaan dan kasihan. Lain hanya dengan hadiah. Maka itu mengandung makna pemuliaan dan penghormatan. Oleh karena itu Nabi saw e, eh, memakan hadiah, namun tidak memakan sedekah. Di antara pelajaran dari riwayat yang tadi kita baca fihi anal ibrata fil ata biniyati dafi. Di sini kita jumpai faedah bahasanya yang jadi tolak ukur makna pemberian itu apa? Apakah dia hadiah ataukah sedekah adalah niat si pemberi. Oleh karena itu Nabi tanya sekedar dikasihkan itu belum pasti. Ini sedekah bisa jadi sedekah bisa jadi hadiah. Nah, yang jadi tolak ukur apa? Niatnya. Maka Nabi tanyakan kepada Salman, ini niatnya apa? Kemudian di sini kita jumpai e, pelajaran tidaklah disyaratkan dalam hadiah dan sedekah kalimat ijab dan kabul tertentu, namun cukup dengan cerah terima. Kemudian uh, di sini menunjukkan bahasanya tidaklah disyaratkan untuk disebut hadiah antara pemberi hadiah dengan orang yang diberi hadiah tidak disyaratkan harus ada penghubung atau utusan. Boleh saja langsung. Langsung dan itu hadiah. Wa wa al asah inda syafi'iyah. Ini pendapat yang asah, yang paling kuat. Ya di kalangan syafi'iyah. Artinya di syafi'iyah ada perselisihan. Ini eh, pendapat yang lain mengatakan yang disebut hadiah itu harus lewat orang. Pakai orang ketiga utusan dari pemberi hadiah untuk orang yang mau diberi hadiah. Nah, hadis ini dalil menguatkan pendapat Al-Asah yang Syafi'iyah bahasanya itu tidak bukanlah syarat. Kemudian di sini kita jumpai dalil dianjurkan bagi orang yang diberi hadiah untuk berbagi dengan hadirin yang ada di yang ada bersamanya. Maka ketika Nabi, oh ini hadiah, maka ayo makan bareng-bareng ayo. Maka Nabi berbagi kepada eh, kepada yang lain. Dan tentang hal ini terdapat hadis man uhdiyalau hadiah fajulasa'uhu uhu fiha. Siapa yang mendapatkan hadiah, maka teman-temannya itu adalah sekutunya dalam hadiah tersebut. Ya, wa karena kana dhaifan hadis ini dhaif. Ya, namun ya, dinilai maknanya benar dan diantaranya adalah uh, eh, diantaranya adalah berdasarkan hadis ini. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh